Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa sahbihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah lirabbil alamin. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-imam Al-Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih pembahasan mengenai apa? Pembahasan mengenai syarat daripada hadis sahih yang sudah kita lewati kemudian mengenai syarat yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Karena Imam Bukhari Imam Muslim itu berbeda syarat di dalam meletakkan masing-masing perawi di dalam sanatnya. Cuman yang rajih nanti perhatikan baik-baik ya. Yang rajih nanti untuk mengenai hal ini pendapat yang sahih kita tidak boleh membanding-bandingkan kemudian meremehkan salah satu pihak. Jadi Imam Bukhari memiliki kelebihan tersendiri, Imam Muslim juga memiliki kelebihan sendiri. Al-Imam Al-Bukhari kelebihannya di dalam Sahih Sahih Bukhari syaratnya sangat kuat sekali. Masing-masing perawi dengan perawi yang berikutnya yang satunya itu harus sama-sama apa? mendengar. Perawinya mendengar dan bertemu, bayangkan. Nah, jadi as-sama' wal bertemu dan mendengar syaratnya dua. Kalau Imam Muslim mensyaratkan intinya dia apa? nah barakallahu fikum mu'asarah sezaman. Walaupun apa? Walaupun tidak bertemu. Bayangkan. Walaupun tidak intinya sezaman walaupun tidak bertemu dan memungkinkan untuk bertemu. Paham Nah, itu kelebihannya. Adapun kelebihan sahih Muslim atau Imam Muslim dari sisi susunannya. Susunannya dalam sahih Muslim itu kalau untuk perhatikan lebih mudah diakal dan tidak terulang-ulang hadisnya. Tapi kalau sahih Bukhari itu terulang-ulang hadisnya. Terkadang di bab ini, di kitab ini ada, di kitab yang lainnya ada lagi, terulang-ulang. Paham ya? Cuman kelebihan yang lainnya Sahih Bukhari itu abu-abu bab-babnya itu menunjukkan fikihnya Imam Bukhari. Tapi kalau Sahih Muslim yang ada syarahnya itu bab-bab yang letakkan itu yang letakkan Imam Nawawi. Paham itu ya? Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya nanti ada pantun atau puisi yang tentunya antum nanti menghafalnya barakallahu fikum mengenai bahwasanya dua-duanya punya keutamaan. Dua-duanya punya keutamaan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Wa idza kana mu'asiran lahu" dan apabila sezaman dengan apa? Dengan gurunya, lakinnahu lam yasbut anahu laqiyahu, tapi enggak ada dukungan, tidak ada ketetapan bahwasanya dia berjumpa dengan gurunya. cuma sezaman saja. Mungkin enggak seperti ini? Mungkin sekarang kita sezaman dengan Syekh Saleh Al Fauzan. Sezaman enggak? sezaman. Tapi bertemu atau tidak? Sekarang enggak bertemu, tapi mungkin saja suatu ketika bertemu. Mungkin saja ini ya, mungkin saja. Nah, kita lihat lakinnahu lam yasbut lahu lakinnahu lam yasbut annahu laqiyahu. Akan tetapi tidak ada ketetapan bahwasanya dia itu berjumpa dengan gurunya. Fahal yuhmalul hadis 'alal ittisal? Sekarang hadis yang seperti ini apakah dibawa kepada mana ittisal bersambung sanatnya? Kamu ah, belum ini. Sezaman tapi apa? Nah, barakallahu fikum tidak ada nas khusus yang menunjukkan dia itu bertemu, cuma sezaman saja. Paham belum Nah, hidup sezaman tapi enggak ada bukti bahwasanya dia bertemu. Qala al-Bukhari rahimahullah, al-Imam al-Bukhari Muhammad bin Ismail al-Bukhari Abu Abu Abdullah. Nah, kita lihat Imam Bukhari mengatakan la yuhmal ala ittisal. Yang seperti ini enggak dibawa kepada makna ittisal. Sanatnya terputus, enggak bersambung hatta yasbuta annahu laqah sampai benar-benar ada penetapan bahwasanya dia berjumpa dengan gurunya. Bayangkan, ketat sekali Imam Bukhari. Wa qala Muslimun, sedangkan Imam Muslim berkata bal yuhmal al-ittisal. Imam Muslim mengatakan dibawa kepada mana? Ittisal, bersambung sanatnya. Nah, kenapa? li annahu madama annahu mu'asirun lah. Selama dia itu sezaman dengan gurunya, wa nasabal hadis ilaih dan menyandarkan hadis kepada gurunya, fal aslu annahu sami'ahu minhu maka hukum asalnya dia itu mendengar dari gurunya. Gak mungkin dia berani menyandarkan kalau gak mendengar dari gurunya. Paham ya? Sunat cuma sudah kita lewati caranya. Kalau seandainya kita sezaman dengan seorang guru atau seorang syekh tapi gak pernah bertemu, cuma mendengar suaranya lewat kaset, harus kita nah ketika menyampaikannya harus ada takyid. Takyid itu ikatan. Sami'tu asy-syekh Al-Albani rahimahullah taala yaqul. Kalau antum berdiri situ, orang terkesan apa? Uh, berarti itu murid Syekh al Albani ini. Paham ya? Padahal kita dengarkan lewat apa? Kaset. Nah, terus bagaimana? Yang tepat, sami'tu asy-syekh Al-Albani rahmatullahi alaihi yaqul fi syarihih. Tahu enggak betul? Nah, jadi antum harus ada lafaz di kasetnya gitu. Karena antum enggak bertemu langsung, enggak bermujalasah langsung, cuma mendengar lewat kaset itu loh. Tapi kalau antum teman mengatakan, "Qala Syekhuna Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah." Gitu toh. Orang-orang terkesan memandang apa? Antum muridnya Syekh Muqbil mendengar langsung dari Syekh Mukbil. Tapi kalau antum cuman qala Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah fi syariatih. Eh, nah, di dalam kasetnya. Ini orang akan clear mendengarnya. Oh, ternyata dia dengarnya lewat kaset gitu loh. Mahfum soal ini Abdul Aziz? Mahfum? Ayo, Pak. Ah Yusuf? Mahfum? Naam. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Ayo, Pak. Walakin qaulul Bukhari asah, akan tetapi ucapan Imam Bukhari itu asah lebih kuat, lebih benar. Kenapa? Imam Bukhari mensyaratkan walaupun sezaman harus bertemu. Kalau Imam Muslim apa? Intinya sezaman walaupun enggak bertemu. Dan memungkinkan untuk bertemu. Paham maksudnya bedanya? Kalau Imam Bukhari mensyaratkan na barakallahu fikum al-luqi bersamaan dengan mu'asarah. Mu'asarah itu sezaman, luqi itu bertemu. Paham ya? Tapi kalau Imam Muslim intinya sezaman walaupun tidak bertemu dan memungkinkan untuk bertemu. Paham belum? Ya, wa na'am. Kita lihat. Walakin qaulul Bukhari asah, tapi ucapan Bukhari lebih kuat, lebih sahih. bahwa huwa annahu la budda an yasbuta anna rawiya qad laqiya man rawa anhu. Yaitu bahwasanya harus ada penetapan bahwasanya perawi tersebut sungguh dia telah bertemu berjumpa dengan orang yang dia meriwayatkan hadis darinya. Paham belum ini? Syaratnya sangat ketat dan kuat Imam Bukhari. Walihada karena Sahih Bukhari asah min Sahih Muslim. Oleh karena ini maka Sahih Bukhari Nam itu lebih sahih daripada sahih Muslim. Kenapa? Syaratnya ketat. Jadi untuk memasukkan masing-masing perawi itu harus syaratnya apa tadi? Dua. al muasarah sama apa? Al-luqi. al muasarah sezaman, al-luqi bertemu. Berat yang ini? Berat sekali. Padahal Imam Bukhari hafalannya banyak barakallahu fikum, ya kan? Mi'atu alfin, ya kan? Hadis yang sahih, nah barakallahu fikum yang beliau hafal itu berapa? Mi'atu alfin. seratus ribu hadis Paham ya? 100 ribu hadis yang sahih. Yang dimasukkan dalam Sahih Bukhari ada 100 enggak kira-kira? Ada 100 ribu enggak kira-kira? Enggak ada. Itu baru cuplikannya. Itu pun syaratnya ketat. Imam Bukhari ketika mengarang Sahih Bukhari disebutkan dalam terjemahnya itu bahwasanya apa? Beliau melakukan salat dua rakaat dulu. Setiap hadis yang dia letakkan itu beliau sebelumnya melakukan salat dua rakaat terlebih dahulu. Masya Allah. Hingga saat ini diberkahi ya Sahih Bukhari. Dan syarah Sahih Bukhari yang paling bagus dan terkenal serta jadikan sandaran dan patokan adalah apa? Fathul Bari. Karya al-Imam al hafid Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih. Namanya siapa? Namanya siapa? Teraman? Ahmad bin Ali. Namanya Ahmad bin bin Ali. Nah, Kita lihat di sini. Li'anna al-Bukhari ya yashtaritu al-mulaqatu amma muslimun fala yashtaritu fala yashtarituha Dikarenakan Imam Bukhari mensyaratkan masing-masing perawi itu harus berjumpa, bertemu. Sedangkan Imam Muslim tidak mensyaratkan demikian. Paham belum? Jadi mana yang lebih sahih? Sahih Bukhari atau sahih Muslim? Yusha? Hmm? Sahih Bukhari karena syaratnya ketat. Apa syaratnya ini? Aywa eh, al-mu'asarah sama al-luqi. Al-luqi itu bertumbah bertemu, al-mu'asarah itu sezaman. Maafu insyaallah? Aywa. Eh, Kita lihat. Wa dhahaba العلماء ulama يتشددون yatashaddaduna fi الحديث إلى ila annahu la budda min subutis sama' dan sebagian para ulama berpendapat, berpandangan itu para ulama yang mereka na barakallahu fikum sangat ketat. Ya tasaddadun ketat. Ketat dan juga teliti sekali di dalam menukilkan hadis ila annahu bahwasannya la buddha harus min subutis sama harus benar-benar dia itu mendengar. Amlum nih? Harus masing-masing perawi mendengar dari gurunya, harus gitu. Li'annahu rubbama yulaqi wa la yasma' minhu. Dikarenakan bisa jadi orang bertemu tapi enggak mendengar. Bisa enggak seperti itu? Antum misalkan bertemu Syekh Mukbil bin Hadir Wadi misalkan saat itu bertemu di Mekah ketika antum haji atau umrah, tapi enggak pernah mendengar hadisnya. Bertemu tok itu, mungkin enggak seperti itu? Mungkin. Paham ya? Contohnya seperti itu. Nah, kita lihat Wahada lasaka anhu akwa. Yang seperti ini memang kuat sekali, harus bertemu dan mendengar tuh kuat sekali. Lakinnana lau istarat nasama la fata al kathiru min as-sunnah as-sahihah Allah. Akan tetapi kalau seandainya kita mensyaratkan harus mendengar, niscaya apa? akan terluputkan kita semuanya na'am barakallahu fikum sunnah sahihah yang sangat banyak. Paham belum ya? Akan terluputkan dari kita apa? Sunnah sahihah yang banyak sekali, hadis banyak sekali terluputkan. Karena syarat yang seperti ketat sekali. Syarat seperti ini. Paham belum? Ya wana barakallahu fikum. Wa ma huwa ashahul kutub sunnah? Nah, sekarang kutub sunnah, kitab-kitab yang dalamnya berisikan hadis-hadis Nah barakallahu dan sunnah-sunnah Rasulullah itu mana yang paling sahih? Wa ma huwa ashahus sahih? Dan apa yang paling sahih, kitab sahih yang paling sahih? Naqul, perhatikan baik-baik di situ. Al-ahaditsul lati ittafaqa 'alaiha al-Bukhari wa Muslimun. Hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaihi itu yang paling kuat. Tu'tabaru ashahul ahadis. Ini yang dianggap apa? Hadis-hadis yang paling sahih sudah. Paham insyaallah ya? Nah, jadi kalau anda dengar hadisnya siapa yang riwayatkan muttafaqun alaihi? Sahih enggak? Enggak usah tanya sudah. Hadisnya riwayat siapa Muslim? Sahih enggak? Enggak usah nanya lagi. Hadisnya riwayat siapa? Riwayat Bukhari. Sahih atau tidak? Enggak usah nanya. Pastikan sudah. Kalau sahih Bukhari, riwayat Bukhari, riwayat Muslim insyaallah taala antum enggak perlu ragu lagi. Paham ya? Kalau muttafaqun alaih lebih kuat lagi muttafaqun alaih. Mafhum Abdullah? Jadi muttafaqun alaih lebih kuat lagi. Karena sudah kita lewati urut-urutannya kan pertama muttafaqun alaih. Kedua apa? Ruwahu infarada bihi Al-Bukhari. Ketiga infarada bihi Muslim. Ya enggak? Kemudian yang keempat apa? Al-hadis ala syarti as syaikhain Ya enggak? Kemudian berikutnya al-hadis ala syarti eh, Al-Bukhari. Kemudian berikutnya al hadith ala syarti Muslim. Berikutnya lagi ashab sunan itu. Eh, baru dicek nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Famasalan sebagai contoh fi bulughil maram. Nah, barakallahu fikum yaqulul hafid. Al hafid siapa ini? Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali namanya ya, Ahmad bin Ali. Sebagai contoh di dalam kitab Bulughul Maram, yaqulul hafid berkata al hafid aqibal hadis, yaitu setelah menyebutkan hadith muttafaqun alaih yakni rawahul Bukhari Muslimun. Ya enggak? Rawahul Bukhari Muslimun. Seperti lu'lu wal marjan. Al-lu'lu ah, wal marjan itu memang nam sudah dikumpulkan oleh eh, pengarangnya hadis-hadis yang muttafaqun alaih. Paham ya? Itu antum enggak ragu, enggak perlu ragu lagi. Enggak perlu lagi antum ragu mengenai kesahihannya. Sahih insyaallah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Thumma man farada bil Bukhari. Kemudian berikutnya ini perhatikan, hadis yang disendirikan Imam Bukhari. Imam Muslim enggak meriwayatkan, Imam Bukhari meriwayatkan. Nah, itu loh. Li'anna al Bukhari akwa min syarat Muslim. Karena syarat Sahih Bukhari atau syarat Imam Bukhari itu lebih kuat daripada syarat Imam Muslim. Wa huwa subutul liqa' baina ar-rawi wa man rawa anhu Perhatikan baik-baik ini syaratnya. Nah, syaratnya lebih kuat kenapa? Yaitu subutul liqa' harus ada apa? penetapan berjumpanya perawi tersebut eh, dari abad barakallahu fikum dengan dengan perawi yang dia meriwayatkan hadis darinya. Tamlum. Nah, jadi subutun liqa' bainar rawi antara perawi yang ada itu harus apa? benar-benar berjumpa dan bertemu nah barakallahu fikum dengan perawi yang dia meriwayatkan hadis darinya. Paham soal ini? Ewa. Bi khilafi muslimin berbeda dengan muslim alladhi ishtarata al-mu'asarah al mulaqah. Imam Muslim hanya mensyaratkan apa? mu'asarah sezaman tanpa mensyaratkan mulaqah bertemu atau berjumpa. Fakana syatul Bukhari ashadda wa aqwa. Maka syarat Imam Bukhari lebih ketat dan lebih kuat. Falidhalika qalu oleh karena itu mereka mengatakan perhatikan oleh karena itu mereka mengatakan inna sahih al-Bukhari asahhu min sahih Muslim. Mau Abdullah? Nah, perhatikan. Sesungguhnya sahih Bukhari itu lebih sahih dari sahih Muslim. Ewa, ini pantun yang antum hafal. Qala Nadim berkata Nadim, "Tashajara qaumun fil Bukhari wa Muslimin. Ladayya wa qalu ayyadaini tuqaddamu?" Ini ada yang baca tuqaddimu ya tuqaddamu nah kalau misalkan dia adalah kembali ke kamu itu tuqaddimu fakultu maka aku katakan laqad faqal bukhariyu nam sihhatan kama faqa fi husni sina'ati muslimu artinya apa sungguh telah ada perselisihan atau berselisih sekelompok kaum mengenai sahih Bukhari sama sahih Muslim. Mana sih yang lebih afdal? Mana yang lebih bagus sahih Bukhari atau sahih Muslim? Ladayya di hadapanku. Nah, barakallahu fikum. Wakalu mereka berkata, ayyadaini tukadimu Mana ayyadaini tukadimu Mana di antara keduanya yang engkau dahulukan? Paham ya? Fakultu aku katakan lakat faqal Bukhari sihatan. Sungguh Imam Bukhari telah apa? Telah nabarakallah fikum nam memiliki syarat apa? yang sangat kuat mengenai kesahihannya. Kami ya? masih sempurna. fakultu penyebutan yang sempurna maksudnya telah Imam Bukhari telah sempurna di dalam meletakkan syarat sahihnya kama fatwa fi husni sinaati muslimu sebagaimana di dalam susunan susunan hadisnya nah barakallahu Imam Muslim sudah apa sudah juga meletakkan secara sempurna jadi kesimpulannya di dalam susunan hadis sahih Muslim lebih bagus belum di dalam kekuatan hadisnya mana lebih kuat tentunya sahih Bukhari apa maksudnya ya ya itu kesimpulannya yakni anna musliman fi tartib wasiyah Wasiyaki turuqil hadis ahsan al Bukhari. Maksudnya adalah Imam Muslim itu dari si urut-urutan, antum kalau punya kitabnya lihat sendiri nanti. Imam Muslim itu dari si urut-urutan hadis dan juga konteks penyebutan jalan-jalan jalur hadis lebih bagus dari Imam Bukhari. Nanti kan lebih bagus dari Imam Bukhari. Paham belum Abdullah? Nah, Perhatikan dulu. Nah, lebih bagus dari Imam Bukhari. Lakin min haitsu shihhah fal Bukhari yafuqu Musliman. Tapi ditinjau dari kesahihannya mengenai hadisnya itu sahih kuatnya atau tidak, nah maka Imam Bukhari itu lebih mengungguli Imam Muslim. Paham belum? Jadi Imam Bukhari lebih unggul mengenai apa kesahihannya. Imam Muslim lebih unggul mengenai apa susunan hadisnya dan urutannya. Mahfum soal ini? Mahfum soal Abdurrahman? Ayo Adapun untuk mengenai pembahasan yang selanjutnya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang باذن subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin